Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'du Ya Allah Karuniakan kepada kami hati yang penuh keikhlasan sehingga apapun yang kami lakukan Hanya semata-mata karena engkau Jangan biarkan kami silau oleh pujian dan penghargaan makhlukmu Jangan biarkan perbuatan kami silau hanya karena imbalan dan penghargaan hamba-hambamu Puaskan hati kami ya Allah Hanya karena engkau di jalanmu Amin ya Allah ya Rabbal Alamin Hadirin Walaupun Kita berjuang keras Beramal Tetapi Allah tetap saja Hanya menerima yang ikhlas Berarti tidak cukup Kalau kita memperbanyak amal Memperhebat amal Tanpa kita meneliti Dan ber berjuang keras memiliki keikhlasan.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 Al-Hikmah berkata, "Idza fataha laka wijhatan min at-ta'arruf fala tubali ma'aha in qalla 'amaluka." فإنه ما فتح لك إلا وهو يريد أن يتعرف إليك alam ta'lam anna ta'arrufa huwa muriduhu alaika wal a'mal anta muhdiha ilaih wa aina ma tuhdihi ilaih mimma huwa muriduhu alaih apabila Allah membukakan bagimu suatu jalan untuk makrifat mengenal Allah maka jangan menghiraukan soal amalmu yang masih sedikit sebab Allah tidak membukakan bagimu melainkan ia akan memperkenalkan diri kepadamu. Tidakkah kau ketahui bahwa mengenal itu semata-mata pemberian karunia Allah kepadamu. Sedang amal perbuatanmu hadiah daripadamu. Maka di manakah letak perbandingannya antara hadiahmu dengan pemberian karunia Allah kepadamu? Jadi karunia yang termahal dalam hidup adalah jikalau Allah membuka hati kita sehingga mengenal Allah disebut ma'rifat karena makin mengenal Allah makin yakin kepada Allah maka akan berhimpun segala sikap-sikap yang utama diberi nikmat, dia yakin karunia Allah, syukurnya akan mengangkat derajat dirinya. Ketika beramal, dia akan jaga keikhlasannya, karena dia tahu Allah maha menatap, maha melihat. Ketika diberi ketentuan ridho kepada Allah, karena dia tahu Allah maha adil, maha bijak. Dia akan waro sangat hati-hati menjaga diri dari perbuatan yang diharamkan, karena Allah maha teliti. Orang yang mengenal Allah dengan baik, dia akan mencapai puncak setiap amal kebaikan. Oleh karena itu, jikalau kita diberikan nikmat oleh Allah terbuka hati, ketahuilah bahwa kemarifatan itu hanya karena Allah lah yang menghendaki. Dialah yang membuka hati siapa yang dia kehendaki dan tidak bergantung kepada amal kita tidak sebanding amal yang kita lakukan dengan nikmat yang Allah berikan. Oleh karena itu jika Allah membukakan hati, jangan merasa bangga karena ini amal kita, tapi yakinlah bahwa ini hanya nikmat dari Allah semata dan amal tetap harus kita jaga keikhlasannya. Jangan menjadi ujub dan takabur karena merasa diri sudah mengenal Allah yang Maha Agung. berarti kita harus sangat menjaga setiap amal kita tulus berbuat harus ikhlas karena Allah di awal, di tengah, dan di akhir jangan sampai awalnya melenceng tengahnya tersasar ujungnya terjungkal Ada kata hikmah yang lain. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. تنوعت أجناس الأعمال لتنوع واردات الأحوال beraneka warna jenis amal perbuatan karena bermacam-macam pula pemberian karunia Allah yang diberikan kepada hambanya. Al-a'malu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujud sirril ikhlasi fiha amal perbuatan itu sebagai kerangka yang tegak. Sedang ruh jiwanya ialah terdapatnya rahasia ikhlas, ketulusan dalam amal perbuatan itu.